Lagi yang menyembah pada benda mati. Menyembah batu, pohon, keramat, batu keramat, kuburan keramat. Kita tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an. Wahum yukhlaqun. Apakah mereka menciptakan sesuatu? Apakah mereka menyekutukan sesuatu dengan ah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Bahkan mereka sendiri diciptakan. Berkata al mubassirun tentang ayat ini. Hada taubihun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini adalah teguran yang menjelekkan, yang menegur keras orang-orang musyrik. Fi ibadatihim ma'allah. Dalam peribadatan mereka bersama Allah kepada sesuatu yang la yakhluqu syai'an wa huwa makhluk kepada sesuatu yang mereka tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. al makhluk la yakunu syarikan khaliq. Sesuatu yang diciptakan, yaitu makhluk, tidak mungkin bisa disejajarkan dengan penciptanya. Makhluk yang diciptakan tidak mungkin menjadi sekutu bagi Al-Khaliq, bagi Allah sang pencipta tidak mungkin bisa disamakan dalam ibadah allati khalaqahum laha yang Allah menciptakan mereka justru untuk ibadah bukan untuk diibadahi Allah menciptakan semua makhluk-makhluk ini untuk ibadah ada yang diberi ikhtiar dan ada yang tidak mereka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba segala sesuatu ati rahman abda Segala sesuatu akan mendatangi Allah sebagai hamba. Maka dikatakan وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا Allah terangkan pula dalam ayat ini bahwa mereka tidak memiliki nasran, tidak memiliki pembelaan. Artinya tidak mampu membela, tidak mampu menolong, tidak mampu membantu, Wala anfusahum yansurun. Bahkan tidak bisa pula membantu diri mereka sendiri. Nggak bisa menolong diri mereka sendiri. فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه maka bagaimana mungkin mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menolong penyembah-penyembahnya dan juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. mereka meratap-ratap di kuburan, tolong saya, tolong saya. Padahal ketika kuburan itu digusur, tidak bisa apa-apa kuburan itu. Tidak bisa membelanya. Walau yang dikuburnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan na'udzubillah, kalau ada manusia-manusia yang jelek, yang jahat kemudian merusak. Semua kuburan itu dan juga tulang belulangnya. Bisa kebela diri? Tidak bisa bela diri. Maka kata Allah bahwa mereka la yastati'una lahum nasra, mereka tidak bisa menolong penyembah-penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Tidak bisa membantu penyembah-penyembahnya dan tidak membantu dirinya sendiri. Wahada burhanun zahirun ala butlani makanu ya'buduna. Ini adalah bukti yang sangat jelas atas batilnya apa yang mereka sembah selain Allah. Wahada wasfu kulli makhluk. Dan ini sifat seluruh makhluk. Artinya sesembahan mereka bentuk apapun sama. Selama itu makhluk, maka mereka tidak memiliki nasra, tidak memiliki pertolongan untuk penyembahnya, tidak pula memiliki pertolongan untuk diri mereka sendiri. Walaupun dalam bentuk jin sekalipun, walaupun dalam bentuk manusia, walaupun dalam bentuk apapun. Kalau mereka dalam keadaan di hadapan Allah, maka tidak ada yang berani berkata-kata satu patah kata pun. Nggak berani menentang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wahada wasfu kulli makhluk, hatta al-malaikah wal anbiya was salihin. Ini gambaran seluruh makhluk termasuk para malaikat termasuk para nabi dan termasuk pula orang-orang saleh. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para orang-orang saleh rahimahumullah. Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mati dengan kalimat in qata'a amaluhum. Terputus amalan mereka. Maka mereka tidak bisa berbuat apapun. Karena mereka dalam keadaan sudah in qata'a amaluhum, sudah terputus amalan mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, mereka la yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Adapun syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaatus syafi'in, syafaatnya para pemberi-pemberi syafaat itu akan diberikan dan akan didapat oleh orang-orang yang tidak berbuat syirik. Artinya untuk orang-orang yang tidak berdoa kepada makhluk. Untuk orang-orang yang tidak berdoa kepada batu, tidak berdoa kepada kuburan-kuburan, tidak berdoa kepada orang saleh. Jadi justru syafaatnya para anbiya wa salihin adalah untuk mereka-mereka yang bertauhid, yang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah disampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man as'ajan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Maka Rasulullah SWT menjawab, sungguh aku sudah menduga tidak akan bertanya dengan pertanyaan seperti itu kecuali engkau wahai Abu Hurairah. Maka dijawab bahwa seorang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku ada naman qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan konsekuen dari hatinya. Artinya mengucapkan la ilaha illallah dan terbukti dengan perbuatan-perbuatannya. Tidak berdoa kepada makhluk, tidak menyembah makhluk, tidak merata pada kuburan-kuburan. Berarti siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? al muahidun, orang-orang yang bertauhid. Wa ashraful khalqi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad kana yastansiru rabbahu al musyrikin. Dan beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolongnya melawan musyrikin. Dengan mengucapkan Allahumma anta 'adudi wa nasiri Bika ahulu wa bika asul wa bika uqatil. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasanun gharib dari hadis Anas disebutkan bahwa beliau menyatakan Allahumma ya Allah engkau abudi wa nasiri engkau pendukungku engkau penolongku di jalan mula aku berjuang di jalanmu lah aku berperang, di jalanmu lah aku uqatil. Perhatikan kalimat ini. Rasulullah SAW menyatakan, Anta abudi wa nasiri. Engkaulah penolongku. Engkaulah pendukungku. Artinya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan contoh teladan yang baik. Bahwa meyakini nasir atau nasir yang menolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahadil ayat qawlihi ta'ala. Dan ayat ini. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum, wahum yukhlaqun. Itu sama dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakhadu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wahum yukhlaqun. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا kata Allah Dalam ayat lain, dalam surat Al-Furqan ayat 3, mereka mengambil selain Allah sesembahan-sesembahan. La yakhluquna syai'an yang tidak menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran. Dan mereka tidak memiliki untuk diri-diri mereka sendiri darran wala naf'a. Tidak bisa menentukan mabarat tidak bisa menentukan manfaat. Tidak memiliki manfaat wala madarat, maknanya tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Maknanya kalau ada keburukan dia tidak bisa menolak. Kalau ada kebaikan dia tidak bisa mengambilnya. Tergantung pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa menentukan. Mereka tidak bisa menakdirkan. Mereka tidak memiliki. Naf'an walau barran. Nggak bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak memiliki kehidupan, mereka tidak memiliki kematian, mereka tidak memiliki kebangkitan. Artinya mereka tidak bisa menentukan kematian dan kehidupan. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Tidak bisa ke memiliki kemampuan untuk membangkitkan. Ini sifat seluruh makhluk tidak terkecuali. Seluruh makhluk. Walaupun itu malaikat. Walaupun itu adalah orang-orang saleh. Walaupun itu para anbiya bahwa mereka la yamlikuna lakum darran wala nafa'a. Sering salah paham. Sebagian orang ketika dikatakan demikian marah-marah. Nabi tidak tidak dikatakan memiliki manfaat kata mereka. Rasul masa tidak memiliki manfaat? Ini keliru dan salah paham. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata di hadapan umat, "Qul inni la amliku lakum darran wala naf'a." Katakan pada mereka, aku tidak memiliki untuk kalian naf'an wala darra. Maknanya aku tidak memiliki, tidak bisa menentukan si fulan dapat si fulan tidak. Enggak bisa menentukan si fulan dapat hidayah si fulan tidak. Si fulan dapat kebaikan si fulan tidak. La amliku lakum. Aku tidak memiliki untuk kalian Manfaat wala madarat, aku bukan yang menentukan manfaat wala darra. Itu maksudnya. Adapun Rasulullah SAW memberikan manfaat, na'am. Bala syahidina. Rasulullah SAW sangat-sangat memberikan manfaat pada umat. Maka kita doakan Rasulullah SAW agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat-lipat kali atas jasanya mengajarkan ilmu did, mendakwahkan tauhid, mengajarkan syariah yang sempurna dengan amanah Addal amanah wa ummah, menyampaikan pada umat, menunaikan amanah. Rasulullah SAW tentunya memiliki manafi' kathirah. Tetapi makna la amliku lakum darran wala naf'a artinya aku tidak bisa menentukan untuk kalian si fulan dapat si fulan tidak. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa menentukan hidayah pada pamannya sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sangat berharap pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah. Ternyata yang turun adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah yang menentukan kepada siapa yang dikehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya qasim, pembagi. Siapa yang ditentukan mendapat dan siapa yang tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengajak, mengajak, mengajak, mengajak kepada hidayah. Tapi siapa yang mendapatkan dan mau menerima hidayah dan siapa yang tidak? Itu dengan qada illahi wa qadarih. Itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak bisa menakdirkan pamannya dapat hidayah. Kalau saja bisa tentunya Rasulullah SAW akan memberikan hidayah dan menentukan pada pamannya. Kembali kepada kita. Maka sifat la yamliku lakum darran wala nafa itu sifat seluruh makhluk. Apakah itu benda-benda mati, manusia, orang saleh, para anbiya, bahkan malaikat-malaikat sekalipun. Karena malaikat hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya malun, mayu marun. Mereka hanya mengerjakan apa yang diperintah. Demikian pula mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 188. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa Allah perintahkan pada nabinya, "Qul, katakanlah wahai Rasul, wahai nabi, la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah." Rasulnya disuruh menyatakan aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau mudarat. Illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk diri beliau sendiri oleh salatu wassalam Allah suruh beliau mempersaksikan di hadapan manusia, la amliku li nafsi. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wala darra. Tidak bisa menentukan untukku sendiri manfaat dan madarat. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Rasulullah SAW ya, terkena batu. Ya. Bahkan lempengan pelindung besinya masuk ke pipinya. Mematahkan giginya. Ya. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Sampai Rasulullah SAW sedih. Bukan sedih karena sakitnya. Sedih kenapa mereka diajak kepada tauhid, diajak kepada keselamatan, malah mereka menyakiti dan melukai nabinya. Maka Allah SAW menyatakan dengan ucapan yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maaflah kaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin akan selamat satu umat yang melukai Rasulnya sendiri. Syajju nabiyahum. Melukai Nabi mereka sendiri. Artinya Rasulullah SAW tidak bisa menentukan atas dirinya kebaikan. Ternyata beliau terkena luka di pipinya. Kata Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Katakan, kalau aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan dan aku tidak akan disentuh kejelekan. Wa ma massani su. Wa ma su. Aku nggak akan disentuh kejelekan kalau aku tahu yang gaib. Bentar lagi batu mau ke sini. Ya nggak kena. Kan begitu. Kalau tahu yang gaib. Tapi Nabi tidak tahu. Sehingga terkena di pipinya. Demikian pula beberapa kejadian-kejadian. Kalau Allah beritahu, Rasulullah tahu. Kalau tidak diberitahu, Rasulullah SAW tidak tahu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah adalah Rasul yang diutus oleh Allah swt wa Yuha ilaih Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Perbedaannya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Itu saja. Selebihnya kalau ditoreh dengan pisau ya berdarah. Manusia. Kalau dibunuh ya mati. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika akan wafatnya menyatakan sungguh racunnya si Fulan masih terus terasa pada diriku. Artinya meninggalnya Rasulullah SAW dengan sebab racun yang diberikan oleh seorang Yahudi. Dan nabi-nabi sebelumnya berapa banyak yang dibunuh oleh Yahudi? Sehingga Allah katakan tentang mereka Bani Israel. al anbiya'a bighairi ilmin. Mereka membunuh para anbiya dengan tanpa ilmu. Bagaimana yang dibunuh? Masih? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku ini seorang Rasul. Qad khalat telah lewat min rusul. Telah lewat sebelumku Rasul-Rasul. Afa in mata au qutila in qalamtum ala aqabikum. Khana bin Allah lihat ucapan Rasulullah SAW. Yang Allah kekalkan, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Aku adalah Rasulullah. Aku ini Rasulullah SAW. Qad khalat min qablihi rusul. Dan telah lewat sebelumnya para rasul. Apa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau mereka mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Apa makna ayat ini? Apa in mata au kutila? Artinya apakah kalau dia mati atau terbunuh? Artinya bisa mati, bisa terbunuh. Sebagaimana layaknya manusia. Tetapi perbedaannya beliau memiliki keutamaan yaitu dipilih oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, yuha ilai, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Aku ini manusia seperti kalian. Tetapi aku diberi wahyu. Kau muslimin yang saya hormati. Maka apa yang diberitahu oleh Allah sebagai wahyu, akan terjadi begini, akan terjadi begitu, maka beliau pun tahu kalau beliau menyampaikan kepada umatnya, maka umatnya pun tahu. Apakah kita katakan bahwa umatnya tahu yang gaib? Wah, umat Islam tahu yang gaib. Sebab tahu kejadian hari kiamat, tahu kejadian nanti di uh, eh, Yaumul Hisab, tahu nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal, akan turun Isa, akan begini. Kamu tahu yang gaib? Saya tidak tahu yang gaib, saya baca hadis. Rasulullah SAW juga demikian. Rasulullah SAW bukan alimul gaib. Diberitahu oleh Allah. Yuha ilaih. Adapun yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Alimul ghaib, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib, enggak pernah menunjukkan hal-hal gaibnya kecuali kepada sebagian para rasul. Sebagian para rasul. Sehingga mereka diberitahu oleh Allah sebagian berita-berita yang gaib. Kalau diberitahu, ya tahu. Sebagaimana kita pun diberitahu, tahu. Tahu akan datang hari kiamat. Tahu akan turun Isa alaihissalam. Tahu akan munculnya Dajjal. Tahu akan terjadi Yaumul Hisab. Tahu akan terjadi Jannah wa Nar. Tahu akan begini, akan begitu. Semuanya dari berita-berita dan riwayat-riwayat diberitahu oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam ayat ini, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masani su." Kalau saja aku tahu yang gaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma masani su, niscaya aku enggak akan disentuh kejelekan. Ternyata dalam segi kemanusiaannya beliau pernah ditimpa luka di pipinya, Bahkan ketika diracun, beliau cepat mengunyahnya, walaupun kemudian membuangnya kembali. Dan dikatakan ketika akhir hidupnya bahwa ini adalah masih pengaruh racun yang dulu. Ini barakallahu fikum. Ala in ana illa nadhirun wa bashir. Aku tidak lain kecuali nadhir wa bashir. Nadhir pemberi peringatan. Wa bashir pemberi kabar gembira. Peringatan bagi yang tidak mau menerima al-haq. Dan kabar gembira bagi yang mau menerima kebenaran. Siapa yang tidak mau menerima tauhid, tidak mau menerima syariah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah SWT memperingatkan mereka, undiruhum, andarahum, diperingatkan dengan azab, diperingatkan dengan ancaman-ancaman. Sedangkan siapa yang mau mengikuti tauhid, mengikuti syarat Allah Subhanahu wa taala, maka basyarahum diberi kabar gembira dengan jannah. Itu Rasulullah SAW. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Liqaumi yu'minun. Bagi siapa-siapa yang mau beriman. Bagi siapa-siapa yang mau percaya. Ini juga sama barakallahu fikum. Artinya dicontohkan tadi secara umum bahwa seluruh sesembahan-sesembahan. Selain Allah, la, yamlik, la yamlikun. <laughs> lianfusihim naf'an wala darra. Sekarang dicontohkan secara khusus. Rasul sendiri mengatakan la amliku li nafsi naf'an wala Dalam ayat lain la amliku lakum aku tidak memiliki untuk diriku manfaat wala madarat. Dalam ayat lain aku tidak memiliki untuk kalian naf'an wala darra artinya bukan aku yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau Rasul saja tidak menentukan apalagi Abdul Qadir Jailani kalau Rasulullah SAW tidak menentukan, apalagi wali-wali yang mereka katakan sebagai wali songo, ataupun yang mereka katakan begini dan begitu. Apalagi Rasul saja, la amliku lakum naf'an wala barra. Demikian pula mirip dengan ayat lain, yaitu dalam surat Jin, "Qul inni la amliku lakum darran wala rashada." Katakan wahai Rasul pada mereka, "La amliku lakum naf'an eh, darran wala rasyada. Aku tidak memiliki darran wala rasyada. Aku nggak bisa menentukan kejelekan, nggak pula bisa menentukan kelurusan. Siapa yang mendapatkan bimbingan dan siapa yang tersesat, aku tidak menentukan. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan aku tidak memiliki dan tidak bisa menentukan maudarat, tidak bisa menentukan rosyada, dan aku tidak memiliki untuk diriku sendiri. Gak akan ada yang bisa melindungi aku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada ada yang bisa melindungi aku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tidak mendapati selain Allah tempat aku bergantung, tempat aku meminta tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Illa balagan min Allah wa Aku hanya menyampaikan. Aku hanya menyampaikan apa yang diberitakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, risalah yang diberikan oleh Allah, aku sampaikan. Selesai. Demikian Rasulullah SAW disuruh untuk mengikarkan di hadapan ummah, di hadapan seluruh manusia, bahwa beliau tidak bisa menentukan takdir baik, takdir buruk. Tidak bisa menentukan hidayah, si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah, tidak bisa. Beliau hanya menyampaikan. Aku, kata beliau, tidak lain kecuali balag al-mubin. Penyampaian yang jelas. Wa kafa bihadil ayat burhanan ala butrani da'wati ghairillah. Dan cukup dengan ayat-ayat ini tadi. Sebagai bukti, sebagai dalil batilnya permintaan-permintaan doa-doa kepada selain Allah. Cukup sebagai dalil batilnya seluruh dakwah, seluruh doa yang diarahkan kepada selain Allah Ta'ala. Sebab yang dicontohkan tadi, Rasul. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa menentukan, apalagi di bawahnya. Apalagi orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh tidak bisa menentukan baik dan buruk, apalagi orang-orang yang di bawahnya, orang-orang fasik. Kalau orang fasik tidak menentukan, apalagi kalau itu hanya manusia biasa yang tidak soleh. Kalau ternyata yang tidak soleh juga tidak bisa, apalagi binatang sapi dan kuda. Kuburan kuda dikeramatkan, kuburan sapi dikeramatkan, kuburan dan disebutnya kiai. Kiuda, kiai kuda. Disebut lagi kiai selamat. Yang nggak pernah selamat. La yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Tidak bisa memiliki untuk dirinya sendiri manfaat wala madarat. Tidak memiliki keselamatan untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Kalau binatang-binatang tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan apalagi batu. Apalagi itu hanya sebuah pohon, apalagi benda-benda mati. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka dicontohkan oleh Allah yang paling tingginya Katakan wahai Rasul, bahwa engkau sendiri tidak memiliki naf'an wala dharra. Katakan pada mereka, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat wala madarat, apalagi untuk orang lain. Aku nggak bisa menentukan untuk diriku sendiri. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Dicontohkan kalau yang paling tingginya saja tidak bisa dan tidak memiliki, apalagi yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Berarti ini butlan batilnya doa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala dikatakan selanjutnya kainan man kan siapapun itu menunjukkan batilnya doa kepada selain Allah kepada siapapun itu. Fa in kana nabiyan aw saliha kalaupun kepada nabi doanya kalaupun kepada orang saleh maka itu adalah doa yang batil. Karena kepada Rasulullah SAW, afdalul anbiya saja dikatakan oleh Nabi, aku tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Faqad syarrafahu Allah Ta'ala biikhlasul ibadati lahu wa ridha bihi rabban wa ma'budan fakaifa yajuzu an yaj'al al-'abid ma'budan ma'a tawjihil khutab ilaihi bin nahi an hadha syirk Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya mulaikan beliau SAW. Biikhlasil ibadatilahu. Dengan mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Dan beliau telah ridha ya, Allah sebagai Rabbnya. Sebagai sesembahannya. Maka kaifa yajuz an yaj'al abid ma'budan? Maka bagaimana mungkin menjadikan seorang yang 'abid sebagai ma'bud? Rasulullah SAW 'abid yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijadikan ma'bud? Kenapa dijadikan sembahan? Pertanyaannya apakah ada kaum muslimin yang menyembah Nabi? Mungkin akan jawab, tidak ada perasaan. Setahu saya tidak ada kaum muslimin yang menyembah Nabi. Maknanya menyembah adalah memberikan bentuk ibadah. Maka sekarang kita rubah pertanyaannya. Adakah seseorang yang memberikan bentuk ibadah kepada Rasulullah SAW? Kalau masih belum jelas, bentuk-bentuk ibadah banyak. Sujud juga ibadah, rukuk juga ibadah. Termasuk ibadah adalah doa apakah ada di antara muslimin yang berdoa kepada Nabi? Baru kita katakan, oh ya banyak. Banyak, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dikit-dikit, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kenapa? Memanggilnya Rasulullah SAW. Kenapa enggak memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi? Kenapa enggak memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna? Qul Rahman, Qul Allah, Rahman. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Di yang sedang dikritik, yang sedang ditegur oleh penulis rahimahullah adalah mereka-mereka yang mengaku muslimin tetapi mereka masih tidak mengerti tentang masalah doa bahwa doa itu adalah ibadah doa itu adalah ibadah kalau ibadah maka tidak boleh diberikan kepada makhluk nggak boleh diberikan kepada batu wala pohon nggak boleh pula diberikan kepada nabi sekalipun arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahkan kepada yang mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala menawarkan, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni, mintalah kepada aku aku akan kabulkan kata Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau ada hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan, "Inni qarib." Ujibu da'wata da'i Ida da'ani. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku kalau dia meminta kepadaku. Adapun meminta kepada Nabi, Nabi menyatakan la amliku lakum darran wala naf'a. Nabi sendiri diperintah oleh Allah untuk berkata, la amliku li nafsi naf'an wala darra. La amliku lakum darran wala rasyada. Aku tidak memiliki darran wala rasyada untuk kalian. Aku nggak bisa menentukan. Aku bukan Tuhan. Aku bukan ilah. Aku, aku bukan Rabb. Aku tidak memiliki uluhiyah wala rububiyah. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. yang Maka dikatakan bagaimana mungkin menjadikan al-abid sebagai ma'buda. Ma taujihil khitab ilaihi bin nahi. Padahal sudah diarahkan ucapan-ucapan Rasulullah. Sudah disampaikan larangan-larangan untuk berbuat syirik. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." La ilaha illahu kullu shayin halikun illa wajhu, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berdoa wala tad'u. Ma'allah bersama Allah ilahan akhar Jangan engkau menyeru bersama Allah kepada ilah yang lain. Karena tiada ilah kecuali dia. Segala sesuatu akan halik. Segala sesuatu akan binasa. Illa wajhuh. Kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu. Milik Allah lah segala hukum. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah akan dikembalikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan tegas la tad'u ma'allahi ilahan akhar jangan meminta jangan berdoa kepada selain Allah Tuhan yang lain artinya kalau meminta kepada selain Allah berarti engkau menjadikan sesuatu itu ilah meminta kepada batu berarti engkau menuhankan batu Berdoa kepada pohon berarti engkau menuhankan pohon. Berdoa kepada jin berarti engkau menuhankan jin. Kalau berdoa kepada para anbiya berarti engkau menuhankan mereka. Jangan. Rasulullah SAW tidak ridho. Karena Rasulullah SAW ridho sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran bahwa beliau adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Apa saja yang menyebutkan beliau sebagai hamba? Walladhi asra bi'abdihi. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah SAW. Falamma qama abdullahi yaj'uhu. Ketika berdiri hamba Allah. Siapa itu? Rasulullah SAW. Mana lagi? Ayat yang menyebutkan Rasulullah SAW sebagai hamba. Sekian banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan Rasulullah SAW dengan hambanya, hambanya, hambanya. Artinya Rasulullah SAW tidak memiliki ketuhanan dan beliau bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi, bukan penentu takdir-takdir baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai. Pencipta segala sesuatu yang mengabulkan doa, yang menentukan kebaikan dan keburukan, maka mintalah kepada Allah kebaikan-kebaikan dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekan-kejelekan. Demikian pula Allah katakan إن الحكم إلا لله أمر أن لا ta'budu illa إياه Sesungguhnya hukum ini milik Allah. Allah yang menghukumi begini dan begitu. Allah yang menentukan begini dan begitu. Amara Allah ta'budu illa iya. Allah perintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Jangan menghambakan diri kecuali kepadanya. Jangan memberikan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah adalah doa. Faqad amara ibadahu minal anbiya'i was salihin wa ghairihim bi ikhlasil ibadati lahu wahdah. Allah telah perintahkan hamba-hambanya dari kalangan para anbiya, dari kalangan orang-orang saleh, Allah perintahkan mereka seluruhnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan pada mereka semua para anbiya, orang-orang saleh dan lain-lainnya, Allah perintahkan untuk memurnikan ibadah khusus untuk Allah satu-satunya. Jangan berikan pada yang lain. Wa nahahum an ya'budu ma'ahu ghairahu. Dan melarang mereka semuanya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa dinuhu alladhi ba'atha bihi rusulah dan inilah agama Inilah agama yang dibawa oleh para rasul. Inilah agama yang diajarkan oleh seluruh para rasul tidak berbeda. Agar beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada yang lainnya. Wa anzala bihi kutubahu dan juga Allah turunkan kitab-kitabnya juga mengajarkan tauhid ini. Jangan beribadah kecuali pada Allah. li li'ibadih dan Allah ridha tauhid ini untuk hamba-hambanya. Wahual Islam. Dan itulah yang namanya Islam. Tidak dikatakan Islam kecuali setelah mempersaksikan. asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Tidak dikatakan Islam sampai mempersaksikan dengan tauhid. Bahwa dia tidak akan memberikan peribadatan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru muslim. Kamara wal Bukhari an Abi Hurairah fi soal Jibril salam, sebagaimana riwayat Bukhari tentang pertanyaan Jibril salam kepada Rasulullah SAW. Ketika datang dalam bentuk manusia. Syadid bayad thiyab wa syadid sawad syar, Sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. La yura minhu atharus safar. Tidak tampak bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad dan kami pun nggak ada yang kenal dengannya. Maka kami heran. Kalau musafir pasti ada bekas safar. Kotor, kusut dan sebagainya. Kalau tidak dia bersih, putih bajunya, rambutnya juga berkilau, hitam legam. Berarti orang sini. Harusnya di antara kita ada yang kenal. Tapi tidak. Tidak ada tanda-tanda safar dan kita nggak ada yang kenal. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan ila akhirih. Ternyata ikhwan ibn a'azakumullah ketika ditanya ya Rasulullah mal Islam, apa itu Islam? Nabi menjawab, Islam an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Atau dalam lafaz lain disebutkan an tashhada an la ilaha illallah wa Muhammad dan Rasulullah. Islam adalah engkau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam an ta'budullaha wa la bihi syai'a. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baru tuqimus salah wa tu'tuz zakah al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Dalam hadis Umar bin Khattab disebutkan dengan kalimat engkau mempersaksikan la ilaha illallah. Sedangkan di sini dalam hadis Abu Hurairah, engkau beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan, bahkan menjelaskan. Mana la ilaha illallah bukan hanya qawlan, bukan hanya ucapan di lisan, tetapi dibuktikan dengan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah pada Allah dan jangan berbuat syirik. Itu Islam demikian. Dalil yang pertama, ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan? Yang tidak memiliki pembelaan terhadap diri mereka sendiri, tidak pula memiliki untuk orang lain. <laughs> Yang kedua, kalau musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah. Wa qawlihi dan ayat Allah Subhanahu wa taala والذين تدعون من دون الله ما لا ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير semua yang kalian seru selain Allah semua yang kalian berdoa kepadanya selain Allah ma yamlikuna min qutmir mereka tidak memiliki seketmir pun kitmir itu kulit arinya korma kalau engkau makan korma ada bijinya, di bijinya itu seperti dibungkus kulit ari. Itu disebut ketmir. Dan itu ungkapan menunjukkan sangat kecilnya yang nggak ada nilainya. Sekitmir pun dia nggak memiliki. Yang ada harganya, dia tidak punya. Kata Allah, "Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min kutmir. Sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya, mereka semua tidak memiliki seketmir pun. Wa in tad'uuhum la yasma'u Dan kalau kalian menyeru mereka, mereka nggak mendengar seruan kalian. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa kalian, nggak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mendengar, nggak akan bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan yaumul qiyamah mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Wala yunabbiuka mithlu khabir dan mereka enggak akan bisa memberitakan kepadamu seperti Allah yang Maha mengetahui. Kaum muslimin yang saya hormati, ini dalil berikutnya. Bahwa semua sesembahan-sesembahan selain Allah tidak memiliki apapun, bahkan memiliki satu kitmir pun tidak. Allah musannif rahimahullah Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qutmir. Bahwa orang-orang yang kalian seru atau benda-benda atau sesuatu yang kalian seru tidak memiliki sedikit pun, seketmir pun. Dan kalau kau doa pada mereka, mereka nggak mendengar doa kalian. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Dan mereka akan mengingkari kesirikan-kesirikan kalian yomal qiyamah. Disebutkan empat perkara kejelekan mereka. Semua selain Allah, tidak terkecuali. Sesembahan dalam bentuk apapun empat perkara ini ada pada mereka. Semua yang disembah selain Allah memiliki sekian kelemahan. Kelemahan pertama, mayam likun, tidak memiliki. Kalau sudah sekit mirip pun tidak memiliki, apalagi yang lebih dari itu. Maknanya sama dengan yang tadi, tidak memiliki manfaat wala madarat. Nggak bisa menentukan segala sesuatu, walaupun menentukan senilai satu kitmir saja, tidak bisa. Kelemahan kedua, la yasma'un. Mereka tidak mendengar. Wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kau doa pada mereka, mereka akan dengar doa kalian. Ayat yang ketiga, wa in tad'uhum kalaupun wa in sami'u, kalaupun mereka mendengar, maka mereka mastajabu lakum. Wa in sami'u kalau mereka mendengar, walau sami'u mastajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Yang keempat, dan mereka akan mengingkari kalian yaumul qiyamah, tidak mendukung kalian, justru mengingkari kalian. Menyembah malaikat, malaikat akan mengingkari. Menyembah nabi, nabinya akan mengingkari. Menyembah orang soleh, orang solehnya akan mengingkari. Bagaimana kalau menyembah iblis? Apakah iblis yang mendukung? Kan sama-sama jahat. Yang ini musyrik, yang ini syaitan, iblis. Sama-sama di neraka. Tetap, walaupun sama-sama di neraka. Syaitan akan berlepas diri. Aku janjikan pada kalian janji-janji dusta. Kenapa percaya? Allah menjanjikan janji-janji baik kepada kalian. Kenapa kalian tolak? Aku cuma mengajak. Aku tidak memaksa kalian. Kata iblis. Semua mengingkari kesirikan-kesirikan kalian. Maka barakallahu fikum. Sesembahan-sesembahan dalam bentuk apapun. Apakah itu batu-batu, keramat, pohon, keramat, kuburan, keramat. Apakah itu keris, keramat, jimat. Ataupun itu batu, akik, keramat. Ataupun apa saja. Atau menyembah orang soleh. Menyembah para nabi. Menyembah para malaikat sekalipun. Sama. Allah katakan dengan empat kelemahan tadi. Pertama, layam likun. Mereka tidak memiliki. Waqidu syai' la Orang yang tidak punya nggak akan memberi. Itu sudah sudah kaidah yang dipahami oleh semua orang berakal. Kalau orang mau memberi pasti harus punya kan? Kalau nggak punya, bagaimana akan memberi? Fakir syai Maka Allah katakan bahwa mereka la yamlikuna namin qutmir, tidak memiliki satu kutmir pun. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Allah katakan dengan kalimat wa inta La yasma'u du'aakum. Kalaupun engkau berdoa pada mereka, mereka nggak dengar doa kalian. Ya. Kalaupun punya, misalnya punya dia, tetapi nggak dengar, gimana? Apakah bisa memberi? Demi raja nggak kok. Bagaimana mengabulkan? Walaupun punya, apalagi nggak punya. Kalaupun punya, la yasma'u du'aakum. Mereka nggak dengar doa kalian. Tapi sekarang yang ketiga, kalaupun mereka mendengar, mereka nggak bisa mengabulkan permintaan kalian. Mereka nggak akan mengabulkan permintaan kalian. Mas saja Karena Sifat-sifat mereka. Dalam keadaan mereka tidak akan memberikan kalau mereka dalam keadaan tidak punya. Yang keempat, mereka akan mengingkarinya yang qiyamah. Maka dikatakan di sini, Allah rahimahullah yukhbiru ta'ala Allah menghabarkan tentang keadaan-keadaan para mad'uwin keadaan-keadaan orang yang dijadikan sesuatu untuk berdoa kepadanya apakah dari kalangan malaikat para nabi ataupun berhala-berhala mimma yadullu ala ajzihim wa dha'fihim yang menunjukkan bahwa mereka tidak mampu tidak memiliki kekuasaan tidak seperti Allah Subhanahu wa taala wa annahum qad anhumul asbab dan bahwasanya mereka terputus sebab-sebab untuk menjadi al-mad'u. Terputus sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu bisa menjadi yang kita minta kepadanya atau berdoa kepadanya. Jadi Tuhan yang kita meminta kepadanya dan berdoa kepadanya. Enggak ada sebab-sebab itu. Apa itu sebab-sebabnya? Pertama al-mulk, kepemilikan. Ternyata semuanya tidak memiliki dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk berkata la amliku lakum darran wala nafa atau la amliku li nafsi naf'an wala darra. La amliku lakum darran wala rasyada. Yang kedua sima'ud doa, mendengar. Mereka tidak mendengar. Apalagi orang-orang mati sudah di kuburan, tidak mendengar. Semua riwayat-riwayat tentang orang di kuburan mendengar itu adalah perkara yang sifatnya sementara. Bukan selalu. Tapi hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar kata Allah. Itu hukum asal. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Artinya orang di kubur tidak akan mendengar. Itu hukum asalnya. Karena inqata amaluhu. Tetapi diriwayatkan riwayat-riwayat kalau ada yang memberikan salam kemudian dikirimkan salam itu kepada mereka dan mereka menjawabnya ada juga riwayat ketika Allah SAW mengajak bicara bangkai-bangkai kufar di sumur Badr. Apakah yang Allah janjikan atas kalian sudah kalian dapatkan? Kami sudah mendapatkan janji Allah pada kami, kemenangan. Apakah Allah yang telah menjanjikan pada kalian sudah kalian dapati? Ini ancaman-ancaman. Sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara pada orang mati?" Artinya para sahabat paham, orang mati tidak mendengar. Ya Rasulullah, apakah kau berbicara pada orang-orang mati yang tidak mendengar? Kata Nabi SAW, mereka sekarang ini, ada kalimat sekarang ini, lebih mendengar dari kalian. Artinya saat itu saja. Dan itu riwayat-riwayat adalah perkara-perkara yang sifatnya sementara, saat-saat tertentu. Adapun hukum asalnya orang mati tidak mendengar. Dan sudah kita katakan tadi, kalaupun mendengar, emang bisa mengabulkan. Kalaupun mendengar, apakah bisa mengabulkan? Tidak bisa berupaya apapun, apalagi mengabulkan. Dari mana dalilnya nggak bisa berupaya apapun? In qata'a amaluhu. Menerima, mengabulkan, memberikan itu kan upaya. Mereka sudah tidak memiliki upaya lagi. Qad in qata'a amaluhu. Wal qudrah ala istijabah. Juga kemampuan untuk mengabulkan tidak ada pada mereka. Famata lam tujad hadhihi syurut tamah batalat da'watuh. Maka kalau tidak ada syarat-syarat tadi secara lengkap, maka batal doanya sia-sia. Fakaifa idza udimat bil kulliyah, apalagi kalau tidak ada seluruhnya. Nggak ada satu saja, tidak memiliki. Walaupun mendengar dia, walaupun ingin mengabulkan, tapi kalau nggak punya, mau oh, apa? Sebaliknya, dia punya, tapi nggak mendengar, juga nggak bisa mengabulkan. Salah satu saja nggak akan selesai, nggak akan pantas menjadi menjadi sesembahan. Apalagi udimat bil kulliyah, apalagi nggak ada semuanya, tidak memiliki, tidak mendengar, nggak bisa mengabulkan. Maka barakallahu fikum. <laughs> Fanafa anhumul mulk, maka Allah nafikan kepemilikan dengan kalimat mayamlikuna min qatmir. Kata Ibn Abbas dan Mujahid dan juga Ikrimah dan juga Atha dan Hasan wa Qatadah al-qitmir al-laffafah allati takunu ala nawat tamr kata mereka qitmir adalah al-laffafah satu kulit ari yang melapisi yang meliputi biji korma nawa at-tamr dan sudah pernah kita sampaikan bahwa ungkapan-ungkapan sesuatu yang sangat kecil tidak bernilai kadang diungkapkan dengan qitmir Kadang diungkapkan dengan nakir. Kadang diungkapkan dengan fatil. Wala yudlamuna fatila. Semuanya dari biji korma. Tadi sudah kulit arinya tasmir. Kemudian yang di atasnya, yang bundar kecil itu, kadang-kadang nempel dengan bijinya, itu disebut nakir. Juga ungkapan betapa kecilnya, satu nakir pun. Satu laginya, di biji korma itu ada yang seperti sumbu. Kalau kan akan ada benang kecil. Ya. Itu disebut fatil. Ya. Tiga-tiganya disebut dalam Al-Quran. Tiga-tiganya dipakai untuk ungkapan betapa kecilnya, betapa remehnya. Mereka tidak memiliki sekulit ari pun. Mereka tidak akan didolimi sefatil pun. Enam, ya. ila akhirnya. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ardu syai'a wala yastati'un. Berarti mirip dengan ayat lain. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Ma la yamliku lahum rizqa. Sesuatu yang tidak bisa memberikan rezeki dari langit maupun dari bumi. Sedikit pun. Wala yastati'un dan mereka nggak akan mampu memberikan rezeki. Demikian dalam surat An-Nahl ayat 73. Atau ayat lain Allah katakan, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard." Disebutkan, katakan. Silahkan seru orang-orang yang kalian anggap atau sesuatu yang kalian anggap selain Allah yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah mereka la yamlikun. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Bahkan mereka tidak memiliki andil dalam kepemilikan. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka bahkan tidak menjadi pendukung sang pemilik wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah dan tidak bermanfaat pembelaan siapapun di sisinya kecuali orang yang Allah izinkan. Disebutkan di sini ya, sesuatu yang mematahkan alasan-alasan musyrikin ketika mereka menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah orang soleh, menyembah nabi. Alasannya empat perkara ini. Yang semuanya Allah batalkan. Kata Allah, silahkan. Kalian seru yang kalian anggap sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang kalian anggap sebagai pembela-pembela silahkan lihat. Pertama kata Allah, la yamlikuna mithqala darratin. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun. Itu pertama. Tidak di langit, tidak di bumi mereka tidak punya. Yang kedua, wama lahum fihima min syirkin dan mereka tidak pula memiliki andil dalam kepemilikan. Pertama tidak memiliki. Kedua, tidak ikut andil memiliki. Karena sebagian mereka meyakini ya memang Allah yang memiliki. Tapi Abdul Qadir Jailani itu dengan Allah sama-sama memiliki. Kata Allah tidak. Allah tidak memiliki sekutu dalam kepemilikan. Allah maha memiliki. Dan hanya Allah yang memiliki. Lain tidak. Enggak ada yang syirik Yang bersekutu dalam kepemilikan. tidak ada. Baik. Yang ketiga. Wama lahu minhum min zahir. Dan tidak pula Allah memiliki zahir. Pendukung-pendukung. Yang memang bukan pemilik dan juga tidak andil memiliki, tidak ikut memiliki, tapi kan uh, pendukung Allah. Tidak ada. Allah tidak memiliki zahir. Tidak memiliki pendukung-pendukung. Wala tanfa'u syafa'ah. Alasan keempat yang sering mereka pakai sampai hari ini adalah ya memang bukan pemilik, bukan pendukung Allah, bukan yang bersekutu dalam kepemilikan. Bukan. Saya nggak meyakini itu semua. Maksudnya mereka akan bela kita nanti ya qiyamah. Orang mati ini kan orang soleh. Nanti akan bela kita yaumul qiyamah. Maka Allah katakan dengan tegas, wala tanfa'us syafa'ah dan tidak bermanfaat syafaat. Allah Maha tahu bahwa mereka musyrikun, kuburiyun, para penyembah kubur selalu beralasan dengan empat ini. Mereka memiliki, mereka ikut memiliki, ikut andil atau mereka menjadi pendukung-pendukung sang pemilik atau pembela. Allah batalkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ladina za'amtum." Katakan orang-orang yang kalian anggap sebagai begini dan sebagai itu. Mereka tidak memiliki sedikit pun di langit wala di bumi, tidak menjadi orang-orang yang andil dalam kepemilikan, tidak pula menjadi pendukung dan tidak pula memiliki pembelaan. Tidak memiliki syafaat sedikit pun. Wa nafa'anhum sima'ad du'a Allah nafikan pula pendengaran. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau mereka berdoa pada kalian, mereka enggak mendengar doa kalian. Li'anahum ma baina mayyitin wa ghaibin. Karena yang mereka sembah itu imma orang mati atau orang yang tidak ada. Atau benda mati yang memang tidak mendengar. Atau yang mustaqilun bima khuliqalah atau yang sibuk dengan ciptaannya. Seperti malaikat-malaikat sibuk dengan diciptakan untuk ini, diciptakan untuk itu. Masing-masing dengan tugas-tugasnya. Maka nggak ngurusi kamu. Kamu ngomong apa, dia nggak peduli. Karena dia diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah tertentu. Dan mereka nggak akan melanggar. Nggak akan melanggar. Musakharin bima umirobihi. Yang memang ditundukkan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya. Kal malaikati. Seperti malaikat-malaikat. Maka kata Allah mereka tidak mendengar. Karena memang benda-benda mati tidak mendengar. Atau orang tapi sudah mati. Atau goib yang tidak ada. Maka mereka semua tidak mendengar. Atau sesosok makhluk yang sibuk dengan ciptaannya. Yaitu para malaikat. Yang menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Kemudian Allah katakan. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar pun mereka nggak akan mengabulkan. Lianna dzalika laisa ilaihim. Yang demikian karena bukan hak mereka dan mereka tidak akan mampu. Fa inna Allah taala lam ya'dan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan bagi seorang pun dari hamba-hambanya untuk berdoa kepada seseorang yang lain. Lastiklalan wala wasitatan. Tidak boleh secara langsung maupun secara wasitah. Kalau minta langsung artinya wahai wali fulan, aku minta kepadamu. Itu yang langsung. Kalau yang wasitah, wahai wali fulan, mintakanlah kepada Allah. Yang tadi minta secara langsung, yang kedua minta sebagai wasitah. Tapi kedua-duanya meminta. Lu sih mintanya kepada Allah, tapi melalui dia. Kenapa melalui dia? Ya aku meminta kepada untuk disampaikan. Berarti engkau meminta untuk disampaikan. Ini meminta surga. Wahai waliullah masukkan aku ke surga. Kamu minta, sampaikanlah. Dua-duanya meminta. dari itu namanya doa. Yang ini doa, yang ini juga doa. Cuma perbedaannya, yang ini berdoa minta surga, yang ini berdoa minta sampaikan. Sama saja, dua-duanya meminta. Barakallahu fikum. Kama taqaddam ba'du adillati dhalik. Sebagaimana telah lewat dalil-dalilnya bahwa makhluk-makhluk tidak akan memiliki kemampuan, nggak akan memiliki apapun. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Fatabayyana anna da'wata ghairillahi syirkun maka jelaslah bahwa doa kepada selain Allah itu syirik. Karena dalam ayat ini disebutkan wa yaumal qiyamati yakfurun bimada? Bisyirkikum bisyirkikum dengan syiriknya kalian. Berarti yang awal tadi ketika dikatakan siapa yang berdoa berarti doa kepada selain Allah syirik. Karena mereka akan menentang mengingkari bisyirkikum dengan kesyirikan kalian. Fatabayyana anda dakwah ghairillahi syirik, maka jelaslah bahwa doa pada selain Allah adalah syirik. <coughs> Bismillah. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Perhatikan ayat dalam surat Maryam. Mereka mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Liyakunu lahum izza. Agar menjadi mereka sebagai pendukung jadi mulia. Kalla, kata Allah. Tidak sekali-kali. Saya kfuruna bi'ibadatihim. Yang disembahnya akan mengingkari penyembah-penyembahnya. yakunun alaihim bidda. Dan akan menjadi musuh-musuhnya. Akan menjadi lawan-lawannya. Bidda lawannya. Dikira akan membela, ternyata akan jadi lawan. Ya Allah, aku melepaskan dari mereka. Aku nggak nyuruh mereka. Aku nggak perintahkan mereka. Aku bahkan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Tapi kenapa mereka menyembah kuburanku? Aku berlepas diri. Aku tidak tahu ya Allah. Ya. Tidak mendukung sama sekali. Bahkan yakununa alaihim didda. Akan menjadi musuh pada mereka. Dalam ayat lain disebutkan, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kata Ibu Kathir. yatabarrauna minkum, maknanya berlepas diri dari kalian sebagaimana qala ta'ala sebagaimana Allah katakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak akan mengabulkan permintaannya dan pada hari kiamat akan mengingkari penyembahan mereka. Bahkan mereka lalai, tidak tahu permintaan mereka. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ Dan nanti ketika dibangkitkan, mereka menjadi a'da'a, menjadi musuh-musuhnya. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Dan mereka akan kafir terhadap peribadatan mereka. Ini mengingkari peribadatan peribadatan mereka. Dan ini barakallahu fikum gambaran yaumul qiyamah. Penyembahnya ah, Ah, yang disembahnya akan mengingkari penyembah-penyembahnya. Wala yunabbi'uka mislu dan tidak akan mengkhabarkan seperti al-khabir. Yani la yukhbiruka bi'awaqibil umur. Artinya mereka nggak akan mengkhabarkan akibat-akibat sesuatu. Wa ma'aluha dan apa akhirnya nggak dikhabarkan oleh mereka. Wa matasiru ilaihi dan apa yang nanti akan dicapai oleh mereka nggak dikhabarkan oleh sesembahan-sembahan mereka. Mithlu khabirin biha, tidak seperti yang maha mengetahui. Kalau kata ada yakni nafsahu tabaraka wa ta'ala, yakni dirinya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menghabarkan seperti apa yang dikhabarkan oleh Allah. Bahwa ini akibatnya baik, ini akibatnya jelek. Kalau ini yang dijalani, akibatnya seperti ini. Kalau itu yang dijalani, akibatnya seperti ini. Gak akan bisa menghabarkan seperti itu. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan. akhbara bil waqi' la mahala. Adapun Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak mungkin tidak. Pasti tahu apa yang akan terjadi. Demikian ikhwan ibn azakumullah. Qala berkata syarih qultu saya katakan wal musyrikun lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatihim faqalu tamliku wa tasma' wa tastajibu wa tashfa' Aku katakan benar Orang-orang musyrikin tidak mau tunduk. Nggak mau menerima kepada berita-berita Allah. Allah katakan mereka tidak memiliki. Musyrikin tetap menyatakan, tapi mereka mampu untuk begini, mampu untuk begitu. Allah Subhanahu wa menyatakan bahwa mereka la doa du'aakum. Mereka menyatakan, "Oh, dengar ini orang mati dengar kalian akan memberikan bantuan pada kalian. Allah katakan wa matan syafa'ah mereka mengatakan ini akan membela kita nanti yaumul qiyamah. Berarti siapa yang mengkhabarkan dengan benar? Allah. Dan siapa yang tidak mengkhabarkan seperti Allah? Musyrikin. <laughs> Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Mereka tidak menghabarkan seperti apa yang Allah kabarkan. Yang Allah kabarkan hak pasti benar dan akibat-akibatnya seperti ini semuanya tepat. Tapi mereka menghabarkan dengan kedustaan, dengan salah, dengan kebodohan. Bahwa benda ini bisa mengabulkan doa. Kalau kamu datang ke sana akan memberikan begini dan begitu. Ia memang tidak memiliki, tapi andil dalam memiliki. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Dikatakan tamlik, qalu tamlik, watasma. Mereka berkata bisa mendengar, bisa memiliki, watastaji, bisa mengabulkan, watasfa, bisa memberikan syafaat liman da'aha, Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir. Tidak mau menengok pada apa yang Allah kabarkan dalam Quran. Min anna kulla ma'budin. Yaitu kabar bahwa setiap yang diibadahi yu'adi abidihi. Setiap yang diibadahi pasti akan menentang penyembah-penyembahnya. Yaumul qiyamah pada hari kiamat. Wa yatabarra'a minhu dan pasti akan berlepas diri daripadanya Sebagaimana Allah katakan wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu alladziina asyraku. Nanti kata Allah, ketika dikumpulkan mereka seluruhnya, kami akan katakan kepada orang-orang yang mereka sekutukan, maka makanakum antum wa syuraka'ukum. Diam di tempat kalian. Kalian dan sekutu-sekutu kalian. Fazayyalna bainahum wa qala Kami pisahkan mereka, kemudian berkata sekutu-sekutunya. makuntum kuntum iyana ta'budun. Kata sesembahannya, kalian bukan menyembah kami. Apa maknanya bukan menyembah kami? Kalian menyembah syaitan. Makum tum iyana ta'budun. Kalian nggak menyembah kami sungguhnya. Kalian mengikuti syaitan. Fakafa billahi syahida. Maka cukup bagi Allah sebagai saksi bainana wa bainakum antara kami dengan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. Sungguhnya kami dulu lalai, nggak tahu penyembahan kalian. Kalian sudah meninggal. Kami lalai, kami nggak tahu Sembahan kalian. Kami nggak mau disalahkan. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Maka saat itulah setiap orang akan mengeluarkan apa yang telah lewat berita-beritanya waruddu ilallah dan semuanya dikembalikan kepada Allah maulahumul haqq. Maula mereka yang hak. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun dan semuanya hilang apa yang mereka ada-adakan secara dusta. Apa yang mereka ucapkan secara dusta semuanya hilang. Nanti akan membela ternyata nggak ada pembelaan. Nanti kita akan ditolong ternyata nggak ada yang menolong. Nanti mereka akan mendukung kita ternyata nggak mendukung. Dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hilang dari mereka semua apa yang mereka bayangkan dengan bodoh, dengan dusta. Semua apa yang mereka katakan hilang. Harapannya pupus sia-sia. Allah salam afiyah. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.